Pembagian khobar berdasarkan metode penukilannya. Ditinjau dari metode penukilannya kepada kita, khobar terbagi menjadi dua jenis, yaitu khobar mutawatir dan khobar ahad. Yang pertama, mutawatir didefinisikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah banyak dan mereka mustahil berdusta dalam menyampaikannya serta mereka menyandarkan hadis tersebut kepada sesuatu yang dapat diindra. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis yang memiliki lafat dan makna mutawatir. Yang kedua, hadis yang memiliki makna mutawatir. Hadis yang memiliki lafat dan makna mutawatir adalah hadis yang para perawinya meriwayatkan lafat dan makna yang sama. <clears throat> Contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kazaba alayya muta'ammidan maka adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas nama diriku dengan sengaja, hendaknya menempati tempat duduknya dari api neraka. Lebih dari 60 orang sahabat meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah 10 sahabat yang telah diberi kabar gembira dengan surga. Dan begitu pula banyak orang meriwayatkan hadis ini dari mereka. Hadis yang memiliki makna mutawatir adalah hadis yang para perawinya menyampaikan makna global yang sama, akan tetapi masing-masing hadis yang bersendirian dengan makna khusus yang dikandungnya. Contohnya, contohnya adalah berbagai hadis yang membicarakan tentang syafaat dan mengusap dua buah khuf Sebagian lain memberikan contoh dengan merangkumnya dalam syair berikut. Mimma tawatara hadisu man kadzdzaba wa man bana lillahi baitan wahtasaba wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wal wa mashu khuffaini wa ba'dun. Di antara hadis mutawatir adalah hadis man kadzaba man bana lillahi baitan wahtasaba ru'yatun syafa'atun al-hautu dan mashu khufain ini adalah sebagian saja Dua macam hadis mutawatir ini memiliki dua faidah sebagai berikut. Pertama, memberikan faidah ilmu yaitu kepastian mengenai keabsahan penisbatan hadis tersebut kepada orang yang menjadi sumbernya. Yang kedua, kewajiban untuk mengamalkan kandungan hadis tersebut dengan cara membenarkannya jika berupa berita dan menerapkannya jika berupa tuntunan.